Haji katakanlah seperti itu. Bahwasanya haji itu memiliki buku lima, memiliki lima buah buku. Nah, ketika saya akan mengatakan buku haji dibeli di koperasi, maka kata haji itu bisa diganti dengan nya. Bukunya Maksudnya di situ adalah kembali kepada orang yang kita bicarakan. Itulah yang dimaksudkan dengan pengganti dari isim zahir. Kalau dizahirkan bukunya nya di situ kalau dimunculkan namanya adalah hati, buku hati dibeli di koperasi. Seperti itu. Namanya isim mamir, kata ganti. Kata ganti ada yang menjadi kata ganti Roib ada yang kata ganti yang kemudian mukhatab, ada yang katanya mutakallim ya. Orang pertama, orang kedua dan orang ketiga. Mufrad, musanna, kemudian juga jamak. <clears throat> Mafhum insyaallah ya. Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ya. Ini yang bomir secara keseluruhan ini namanya bomir umum ya kalau kalimat atau kata kata tersebut sebagai isim bomir Naam. Kemudian bomir dibagi menjadi dua. Ada yang mutasil, ada yang munfasil. Sekarang bomir yang mutasil, ya, bomir yang mutasil, Kata ganti yang bersambung. Huwa mala yubtada'u bihi isim domir mutasil adalah isim domir yang tidak bisa digunakan untuk memulai sebuah percakapan ataupun sebuah jumlah. Ya, isim domir mutasil adalah isim domir yang tidak bisa digunakan untuk memulai sebuah jumlah ataupun sebuah percakapan. Ya, seperti apakah bentuknya? Misalkan jalas tu, bomir tu. Tidak bisa kita mau mengatakan bahwa saya memulai apa memiliki buku tu kitab misalkan atau yang lainnya. Bomir seperti ini, bomir yang mutafid ini tidak bisa digunakan sebagai pemula dari sebuah jumlah ataupun sebuah percakapan salasna ya salasna na jalisun misalnya nak saja bukan ana ya. tapi naknya saja seperti ini tidak bisa itu yang disebut dengan bomir mutafsir wa ma la yubtada'u la yubtada' bihi awas mas duduk <clears throat> Kemudian Omamir memfasil yang sebaliknya ya. Sebaliknya dia bisa digunakan untuk memulai sebuah percakapan atau sebuah jumlah. Nahnu nakusu 'alaika ahsanal qasasi. Nah, nahnu di situ dhamir ya digunakan untuk mengawali sebuah jumlah. Namanya bonir munfasil, bonir yang terpisah ya, terpisah dari Isim ataupun dari fi'il na'am. Kemudian yang kelima bomir atau ada yang baris ya. Ada yang baris, ada juga yang mustatir. Baris artinya huwa malahu suratun fil lafzi. Terbaca gampangnya seperti itu. Ya terungkapkan, terucapkan ketika seorang itu membacanya ya seperti tum ya bomirnya tak itu terungkapkan terutapkan oleh kita borab tum borab borab na semua bomir di situ terlafazkan ketika seorang mengucapkannya ini yang dimaksudkan dengan bomir baris, ya terbaca baca Kemudian yang musafir yang sebaliknya tidak terbaca. Contohnya kataba. Kataba tidak ada di situ domir yang terlafazkan ya. Karena kataba adalah fi'il. Akan tetapi setiap fi'il mesti memiliki fa'il. Di mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah berbentuk domir mustatir mustatir tidak nampak tersembunyikan ya dan kalau dizahirkan menjadi orang pertama yang gaib kataba huwa ya kataba huwa atau huwa kataba ya seperti itu itu yang dinamakan mustatir terhijabi terhalang tidak nampak atau yang na'am mustatir. Kemudian mustatir ini ada yang mustatir wujuban, ada yang mustatir jawazan. Yang mustatir jawazan itu satu saat boleh dinampakkan dan boleh juga tidak dinampakkan. Ya. Seperti kalau yang jaizu wa ma ya'lulahu zahir namanya kataba yaktubu ini namanya mustatir tapi mustatirnya jawazan artinya kalau diungkapkan boleh ya jalasa Muhammadun Muhammad orang ketiga tunggal yang dibicarakan waib ya jalasa Muhammadun tapi kalau kita mau memusafirkan jalasa saja. Tidak dinamakan. Tapi sejak pasti domainnya adalah huwa mufrad mudakar, eh mufrad mudakar. Mufrad mudakar bisa namanya Muhammad, bisa namanya Hasan, bisa namanya Abu Kuhafah, bisa namanya eh mufrad mudakar. Saya bicara sama Fuad atau sama Mas Hendro ngomong seseorang huwa eh, Mesti jenisnya mufrad mudakar Tapi enggak nampak. Tapi kalau kemudian saya sebutkan Abu Kuhafa itu namanya baru dohir ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang wajib ya, mustatir wajib wajib disembunyikan yaitu untuk orang pertama mukhatab contohnya ya dalam fi'il amr uktub tidak bisa uktub anda. Ini sih wajib disembunyikan. Uktub. Kemudian tubuh Kamu menulis. Sudah jelas orang yang kita ajak bicara itu kamu. tak tubuh, Ya. tubuh Aku menulis. nggak perlu disebutkan. Orang sudah paham. Wajib disembunyikan seperti ini. Nah, ya wajib disembunyikan. Kesimpulannya, <clears throat> isim-isim ini dan isim-isim yang e, naam digunakan di dalam apa praktek bahasa-bahasa Arab ya. Sebagian isim ada isim yang zahir, ada yang bomir, dhamir ada yang mustatir, ada yang fasil, fasil, mutasil fasil, yang baris, yang mustatir, jawaban wujuban itu semuanya digunakan. Sehingga ketika kita mendapatkan sebuah fi'il di situ tidak ada fa'ilnya, maka fa'ilnya mesti ada mustatir saja, ya, mustatir. Dan fi'ilnya tertentu, ya. Fi'ilnya tertentu dulu sudah eh, saya paparkan situ kita kurang kurang ngulang saja. Antum bisa lihat kalau oh, di tafsir ya tafsir fi'il maudi yang uh, naam lugawi fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat itu antum bisa huruf-huruf terakhir dari yang setelah huruf fi'il itu adalah domirnya pelakunya yang tidak ada berarti domirnya mustafir tinggal yang mustafir itu wujuban apa yang jawazan ya nah seperti itu kemudian masuk ke berikutnya dilihat dari jenisnya isim terbagi menjadi dua juga yaitu mudakar dan muannas. Isim mudakar al al mudakar dan muannas mudakar yaitu huwa ma yadullu ala dzakarin yang menunjukkan kepada nama laki-laki ya Muhammad, Walad, Daftar, Baitun dan seterusnya. Tidak ada korinah di situ sebagai nama untuk jenis perempuan. Kita lihat yang bawahnya wal mu'annatsu huwa ma yadullu ala unsa. Ya. Itu nama yang menunjukkan kepada jenis perempuan seperti Aisyah, enggak ada laki-laki namanya Aisyah. Maryam, ya. Saburah. Ini semuanya adalah nama-nama nama-nama muannas kecuali kalau memang ada orang yang ingin memberikan nama untuk laki-laki dengan nama Fatimah ya terserah saja. Itu berarti di luar ya, di luar dari keumuman ya ini. Karena memang keinginan orang tuanya seperti itu. Pengen punya anak perempuan enggak, perempuan-perempuan akhirnya ya sudahlah besok kalau anakku keluar Fatimah namanya. Ternyata laki-laki. Fatimah lah namanya. Seperti so, itu. Ya. <clears throat> Saking pengennya anak perempuan. Misal Demikian juga dengan pengennya laki-laki barangkali. Anak perempuan namanya Ahmad. Tadi itu kalau, kalau. Nah, kemudian anwa taknis, macam-macam isim yang muannas taknis, ya. Yang pertama memang namanya untuk muannas. Makana alaman muannasan. Memang nama itu nama untuk muannas seperti Fatimah, Maryam, Zainab, ya, seperti itu. Kemudian yang keduanya mafihi ta'un marbutah. Isim yang terdapatnya eh, yang di terdapat tak marbutah. Itu juga menunjukkan taknis ya. Setiap kata yang di akhirnya terdapat tak mabutoh, tak yang tertutup, tak bunder ya, terpisah maupun tersambung menunjukkan kepada taknis, ya, kepada taknis nis mu'anat. Hmm. Demikian juga dengan kalimat yang di akhir dari kalimat tersebut ada alif taknis maksurah ya seperti sughra Kubro, yumna di akhir kata tersebut terdapat alif taknis alif yang menunjukkan jenis wanita alif taknis maksurah namanya seperti sughra kubra dan yumna sehingga kalau ada naam ada dua nama misalkan dua nama anak ya perempuan kakak beradik atau mungkin satunya dalam satu ma'had ya ada kalau ma'had ada namanya Aisyah dua ya satunya besar satunya kecil maka yang besar dinamakan Aisyah Kubro untuk membedakan yang kecil Aisyah Suro kecil ya, ya kecil itu keduanya adalah tak apa alif taknis maksurah selalu melekat kepada benda yang berjenis mu'anaf juga seperti itu sugro kiamat sugro kubro ya seperti itu nah kemudian mafihi alif taknis al mamdudah termasuk jenis taknis adalah sebuah kata yang di awal di akhirnya terdapat alif taknis mamdudah ada taknis yang tegak ya panjang mamdud dipanjangkan sauda hamra bayda safra ya safra taqaratun safra fa'un launuha tasurun nadhirin safra'u ya kemarin keluar Yang disebut dengan sofro Sebenarnya perempuan Al-Baqarah Baqarah Takorotu ya. Kata marfutoh Sofro Melekat kepada jenis yang mu'anaf Isin mu'anaf Kemudian yang kelima Makana mu'anafan majazian muannaf yang majazi Artinya hanya dikiaskan ya Dikiaskan saja Seperti benda-benda yang berpasangan, langit, bumi, ya, tangan, kaki, kemudian siang, malam, benda-benda yang berpasangan. Nah, ya, syamsun, yadun, ainun, nafsun, ya. Jenis-jenis ini termasuk yang taknis tapi majazinya. disiapkan saja, ya. Kemudian sama taksir itu juga termasuk taknir ya, taknir sama taksir seperti rusulun ambia masajid lafaz-lafaz ini kalau di beri sifat sifatnya dengan salah satu di antara yang ada di atas itu ya baik itu sugro, kubro atau yang lainnya bayadha sofro, sauda masjid hitam misalkan atau masjid-masjid putih nah ya kemudian termasuk yang muannat adalah huruf huruf ya huruf-huruf yang dimaksud huruf-huruf maknawi huruf-huruf hijai itu masuk dalam kategori taknis hingga ketika di memirkan kata apa huruf-huruf tersebut diganti dengan bomir maka yang muncul bukan hu tapi ha atau hunna ya ha atau hunna karena dia sifatnya muannas kemudian yang terakhir asmaul qura nama-nama kota juga muannas sifatnya ya Misra, Jakarta, Bandung dan seterusnya ini adalah nama-nama kota, nama-nama daerah, nama-nama negara taknir maksudnya ya taknir Lalu kemudian masuk ke inti permasalahan nahwu. Lanjut kebut saja. Besok insya Allah ujiannya masih seperti itu. Cuma mungkin nanti saya tentukan tapi isinya untuk tinggal ngisikan sendiri. Kayaknya kemarin sebetulnya itu mudah, tapi mungkin karena karena disusun seperti itu dan nggak lazim akhirnya mungkin sedikit problem gitu. Sebenarnya jawabannya sudah ada dan ada beberapa yang memang terlewatkan maklum ngeluh juga masalah <laughs> ini. Ya mungkin besok kita ambil satu surat atau satu lembar atau satu halaman atau berapa lah saya pilihkan. Naam mulainya dari isim, fi'il, kemudian isim yang mabni fi'il yang mabni kemudian masuk juga barangkali bomir nanti ya. kalau kemarin tidak ada kedudukan atau jabatan dalam jumlah besok insya Allah ada karena kita sudah membahas marfu'atul asma isim-isim yang marfu jadi kalau kemarin itu ditanya i'rabnya apa, tandanya apa, kenapa, besok tambah satu pertanyaan lagi. I'rabnya apa, Kenapa erotnya demikian? Tandanya apa? Kenapa? Gitu ya. Kan rofa, nah, rofa misalnya salah apa satu isim yang erotnya rofa. Nah, rofanya itu sebagai apa dia? Ya. Sebagai fa'il misalkan. Nah, kemudian tanda rofanya apa? Memah. Kenapa? Karena semua nah, Itu sebagai misal. <clears throat> Saya kalah al-mu'allif rahimahullah taala marfu'atul asma, isim-isim yang marfu' Diperhatikan di sini ya, isim-isim marfu'. Ini semua yang antum pelajari di bab ini <clears throat> semuanya tidak memiliki Arab lain ya isim-isim berikut yang akan disebutkan oleh mu'alif ya Arabnya cuma satu marfu ya semasa itu. Apa saja isim yang i'rabnya marfu? Sebelumnya akan tetapi ketika isim-isim ini dimasuki oleh amil lain yang mengharuskan dia berubah i'rab ya maka dia pun akan berubah ya. Akan tetapi kalau satu isim menempati posisi-posisi ini menempati posisi fa'il ya menempati posisi fa'il atau menempati posisi sebagai naibul fa'il atau menempati posisi sebagai mubtada atau sebagai khabar atau menempati posisi sebagai isim kana wa akhwatiha ya isim kana wa akhwatiha Apapun khabar ina wa akhwatiha serta tawabi maka posisi dia tetap ya robnya rofa ya selamanya yang namanya fa'il rofa selamanya yang namanya yang namanya naibul fa'il rofa selamanya yang namanya mubtada rofa ya rofa akan tapi untuk mubtada kalau dalam sebuah jumlah ya, untuk mubtada dalam sebuah jumlah itu dilihat kedudukan mubtada tersebut ya. Kalau dia itu apa terletak di awal jumlah berarti rofa. Tapi kalau dia oh nah bukan benar. Yang namanya mubtada selamanya mabuk Mubtada ya. Mubtada selamanya mabuk Apaan? Setiap mubtada mabuk Kemudian khabar juga marfu. Tadi salah. Yang maksud tadi adalah mudhof. Nah, mudhof. <clears throat> nah, seperti itu. Isim-isim ini atau ketika sebuah isim menempati posisi ini tujuh tempat ini dalam sebuah jumlah maka tidak ada i'rab lain bagi dia kecuali rafa saja. Yang pertama qala al-mu'allif rahimahullah taala al-fa'ilu. Fa'il. Selamanya namanya fa'il rafa ya. Al-fa'ilu definisinya ismun marfu'un. Yang namanya fa'il adalah isim marfu'. Tidak boleh ganggu sana. Silahkan sana ya. Silahkan sana. Ya. Eh? Ya. Eh? Ya. Eh? Waqa'a ba'dal fi'lil ma'lum yang terletak setelah fi'il ma'lum wadalla ala man fa'alal fi'la dan menunjukkan kepada pelaku dari perbuatan dari sebuah perbuatan. Ini namanya fa'il. I'rabnya marfu. Isim marfu terletak setelah fi'il yang maklum dan menunjukkan sebagai pelaku dari fi'il tersebut adalah fa'il. Contohnya qalan nabiyyu Qala fi'il ma'lum apa maksud? Ma'lum. Qala fi'il ma'lum. Kemudian an-nabiyyu isim fi'il huruf isim. Karena di sana terdapat alif lam sebagai tanda isimnya. Posisi dia adalah sebagai pelaku karena setiap fi'il memiliki atau membutuhkan fa'il Kecuali kalau an Nabiu tidak ada, maka fa'ilnya di mana? Kalau an Nabiu tidak ada, cuma kola saja, Fa'ilnya mana? Bamir mustatir takbiruhu huwa. Tapi kalau nampak di situ berarti eh, fa'ilnya adalah fa'ilnya adalah bahir. Qala an-nabiyyu an-nabiyyu isim, tandanya isim al-islam. Kedudukannya sebagai fa'il, i'rabnya rafa'. Ya, i'rabnya rafa'. Tanda rofanya sudah kita pelajari. Ya, tanda rofanya sudah kita pelajari. Tanda rofanya apa? Memah. Memah. Kemudian karena dia sebagai isim mufrod, ya, isim mufrad. Setiap isim mufrod, rofa tandanya dhammah, imma zahirah, imma muqaddarah ya seperti itu nah. kemudian qalat Aisyatu Aisyah sebagai fa'il ya Arabnya rafa tandanya dhammah mufrad ya tinggal kalau fa'ilnya mu'annas maka fi'ilnya juga harus diberi tanda mu'annas disesuaikan Fazal mujtahidu. Al mujtahidu isim terletak setelah fi'il maklum dan dia menunjukkan sebagai pelaku dari fi'il maklum tersebut. Dialah fa'il. Ya Arabnya rofa tandanya dhammah. Naam, mufrad ya. Dan seterusnya habrat harab habrat mudarrisu, habratul mudarrisatu dan seterusnya. Baik, kemudian di sana ada pembahasan tentang masalah fa'il. Al-fa'il itu dilihat dari nah pelakunya itu ada yang zahir ya kemudian ada yang bamir. fa'il yang zahir contohnya adalah sa'alal ustadu nampak di situ terbaca sallal waladu bakat maryamu naam semua jenis fa'ilnya bentuknya isim zahir terlafazkan semuanya Kemudian yang berikutnya fa'il yang bomir Contohnya kata bat kata bat tak kata bat menunjukkan pelakunya adalah mu'annaf Adapun fa'ilnya adalah bomir mustatir takdiruhu hiya. Demikian juga dengan jalasat kharajna Ashrobu Semuanya fi apa? Fa'nya berbentuk isim domir ya, domir Ada yang baris Ada yang mustatir nah Kalau i'lamu I'lamu fainya mana? I'lamu wow Sama'ah Kalau i'lamu Mabni apa mu'rab? Mabni. Mabni ala mada? Asubun. Afunun. I'lamu. Eh? Terus? Afunun. Dan? I'lam, i'lama, i'lam apa? Mabni apa Arab nih? Mabni. مبني على ماذا هو مبني على الضم اعلموا مبني على الضم ya tapi pelajaran kemarin belum belum dong ya alima ya alamu fil mudhari kalau dijazmkan domahnya hilang lam ya'lam nah, kan pertama kan ya'lamu alima ya'lamu ya'lamu ya'lamani ya'lamuna didasarkan lam ya'lam lam ya'lama lam ya'lamu kalau fi'il amr termasuk yang mabnya apa yang mu'rab Mabni apa mu'rab? Mabni apa mu'rab? Mabni. Ya, mabni. Mabninya bagaimana? Persis sama dengan jazmnya fi'il mudhari. Hanya saja huruf paling depannya itu yang sama-sama huruf tahan, tambahan diganti. Kalau fi'il mudhari itu dengan ya, ta, nun ataupun hamzah. Kalau fi'il amr dengan alif wasal. Ya, jadi i'lamu kalau fi'il <clears throat> mudhari' atau afal khamsah ya tanda jazmnya dengan harfun nun maka ketika dia menjadi fi'il amr mabninya ala harfin nun ya <clears throat> karena apa kok mabninya ala harfin nun karena ketika rofa tandanya subutun nun. Ketika majzum harfun nun. Ketika mabni mabni ala harfin nun. Nah, seperti itu. Wajib <clears throat> I'lamu bukan mabni ala dhom ya. Mabni mabni ala harfin nun. Nah, lanjut satu lagi. Pertama ibul fa'il. Latan-latan ini sekali lagi ya saya hanya menghimbau saja. Kalau antum sampai juga belum dong bersabar. Yang namanya bersabar itu bukan diam. Ya. Kalau diantara antum merasa belajar nahu itu enggak dong-dong ya. Contoh yang sudah dikisahkan oleh Ustadz Ayib bisa antum jadikan pelajaran. Ya, penulis kitab Tufah Asodiyah. Itu belajar berkali-kali yang namanya nahu orang nek nih nggak mudeng belajar nahu itu. Yo, <laughs> iya gitu. Tapi orang itu nggak putus asa, ya. Upaya terus, belajar terus, meminta terus, berdoa terus, ya. Siapa? Turu wae. Insyaallah. Pulang katanya. Ya. Seperti itu. Kalau yang merasa sekarang itu setiap kali mengerjakan salah ulangan, salah ulangan dapatnya nilai ulangan dapatnya doa alhamdulillah. Itu coba ya. Jangan kemudian menyerah dengan keadaan Jangan biarkan kejahilan itu menemani antum dalam keadaan abadi. Ya. Kemarin saya nggak tahu, masa harus hari ini nggak tahu lagi. Jangan biarkan seperti itu. Ya. Iya. Gelem-gelemnya ditemenin sama kejahilan. Itu kan nggak ada peningkatan. Kalau Ali sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Karena orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ya. Orang yang nama hari ini sama dengan hari kemarin itu orang yang binasa. Binasa. Apalagi buruk. Ya, hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Sudah. Kiamat lah. Ya, seperti itu. Jadi harus ada minimalnya ya walaupun sedikit ya, sedikit ada tambahnya dan nilai plusnya ya kalau hari kemarin saya nggak mudeng tentang fa'il misalkan, hari ini coba dipahami tentang masalah fa'il. Nggak ngerti masih bingung juga, ya coba tanya gitu loh. Masih juga nggak bisa, ya sudah. Usaha terus, gimana caranya? Yang namanya usaha itu banyak cara. Ya, ya. Yang penting di situ ada kemauan apa tidak. Gitu. Ya. Jangan mau tenang loh, saya itu pesan. Jangan mau ditemani sama kebodohan terus saja kebodohan itu mengikuti kita kemana kita berpisah nanti buang itu teman-temannya kayak gitu tuh ya dengan cara ya antum sendiri yang punya trik punya kiat bagaimana agar tidak senantiasa ditemani oleh kejahilan itu ya jangan mau ya jangan mau kedepannya ya namanya orang bodoh syairnya bagaimana lupa <laughs> syairnya bagaimana syairnya syair tentang kebodohan itu bahwa kebodohan itu adalah apa? penyakit yang mematikan. Ayah iya, waktu itu. ada iya, Ayah. Dan obatnya adalah dua hal yang muttafiqan. Iya kan? Seperti itu. Itu obatnya. Ya. Dan caranya mendapatkan obat itu ya belajar. Serius sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh. Antum berusaha untuk bisa. Karena yakin mesti bisa masih bisa. Jangan menyerah. Tapi kalau belum belum sudah menyerah dulu ah malas ah, oh, sudah kalau udah kayak gitu. Ya. Iya, tetap kemanapun pergi yang namanya Mas Jahil itu ya akan tetap mengikuti. Ya, akan tetap mengikuti. Tapi kalau boleh saya minta jangan mau ditemani yang kayak gitu ya, jangan mau. Sohi, ya. Coba dikikis, diusir coba sedikit-sedikit diusir jauhi yang seperti itu ya. Masa sampai sampai masalah isim fi'il masalah-masalah seperti ini nggak bisa paham soalnya gimana mungkin ketika antum lagi belajar itu agak-agak hang atau gimana coba barang semenit lima menit pertama barangkali coba antum usahakan lima menit pertama konsentrasi full gitu ya jangan begitu duduk orangnya duduk di sini terus langsung belayang pergi meninggalkan jasadnya apanya tuh arwahnya ya Rehatannya pergi, safar meninggalkan jasadnya. Sehingga yang ngomong-ngomong, yang kuping bungen tuwe, ya, lepuk tangan metu kiwe, dan seterusnya. Jangan ya. Coba diganti yang seperti itu diganti. Saya itu terus terang saja prihatin loh ya, kalau saya itu ngoreksi. Tapi keadaan antum itu masih sebagai keadaan ketika antum baru duduk di sini prihatin teman saya itu kadang-kadang pengen buka privat gitu loh semua waktunya nggak ada dan tenaganya juga maaf saja sudah uzur <laughs> gitu ya pengen sekali itu sebetulnya kesulitan kalian tuh di mana gitu loh misalnya pengen ya yang belum paham yang ketika ditanya jawab penjawabnya salah salah salah Ya antum sendiri memang harus yang harus berusaha bagaimana sih cagar yakin bisa lah, yakin. Ya, bisa, mau nggak bisa? Nah, <clears throat> oke Ya, betul ya. Pesan saya jangan mau ditemenin sama yang namanya kejahilan itu. Baik. Maaf. Baik, ya ketentuan fa'il sekarang, ketentuan. Ketentuan fa'il. Fa'il harus selalu marfu. Ya, tidak ada yang i'rab lain untuk fa'il kecuali marfu. Kemudian fa'il juga harus selalu didahului oleh fi'il yang maklum. Karena kalau sudah didahului oleh fi'il majhul, tidak lagi sebagai fa'il, tapi sebagai ma'iful fa'il. Sudah ganti lagi asarannya. Ketentuan ini memang berlaku kaku ya. Kemudian yang ketiga, ketentuan yang ketiga, fa'il tidak selalu bersambung dengan fi'ilnya, tetapi ada kalanya terpisah oleh kalimat lain. Ya. Tidak selalu. Jadi intinya setelah fi'il yang maklum itu tidak selalu langsung isim ya bisa jadi di antaranya terdapat jar majrur atau yang lainnya, ya. Nah, kemudian baru ada isim yang marfu. Nah, isim yang marfu itulah menjadi fa'il dari isim fa'il yang maklum tadi. Tidak selamanya demikian ya. Kemudian yang keempat, bila fa'ilnya sulit dicari, ya, bila fa'ilnya sulit dicari, biasanya dalam Al-Qur'an ada yang susah untuk ditemukan ya, yang susah ditemukan. Ada sebetulnya, tapi sulit kita nggak paham karena modalnya baru muyasar. Nah, bila fa'ilnya dicari maka gunakan pertanyaan apa atau siapa ya. Pertanyaan apa atau siapa untuk mencari fa'ilnya. Mungkin fa'ilnya bukan berbentuk isim bisa jadi ya. Nah, atau mungkin tersembunyi Kemudian yang kelima, bila fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'annas. Seperti contohnya tadi, qalat Fatimatu dan seterusnya. Kemudian yang keenam, bila fa'ilnya mutanna dan jamak, maka fa'ilnya harus tetap dalam keadaan mufrad. Ya, fa'ilnya fi'ilnya harus tetap dalam keadaan mufrad. Ja'a al-muslimuna. <clears throat> Seperti itu. al waladani dua orang anak itu telah datang ya walaupun fa'ilnya dua tapi fi'ilnya harus tetap mufrad hadara bukan hadara ya. hadara hadara kan gitu tapi fi'il harus tetap mufrad kemudian yang ketujuh ketentuan yang ketujuh dari fa'il fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ul bih ya fa'il boleh diletakkan setelah maf'ul bi. jadi uh, misalnya qara'al kitabu qara'al kitaba Muhammadun sehingga kita perhatikan isim setelah fi'ilnya itu tandanya apa bemah atau fathah ya seperti itu karena i'rab rafa aslinya adalah domah ya sehingga kita mencari kepentingan di situ domah apa apa kecuali kalau nanti sudah yang lain misalkan isinya ternyata musanna isinya ternyata jamak mutakar salim itu bukan lagi domah ya tapi dengan tanda yang lainnya akan tetapi pada dasarnya yang namanya fa'il itu adalah isim marfu yang terletak setelah fi'il maklum tapi tidak selamanya berlangsung berhubungan langsung ber langsung berurutan ya. Ada kalanya fa'il diselingi dengan kalimat lain yang apa yang ada padanya entah itu jar ataupun yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab Mungkin itu dulu untuk isim-isim yang mafu ya. Kita masuk sudah memasuki isim mafu Yang pertama adalah fa'il.